Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai al-qiyas dan sudah kita jelaskan bahwasanya kias yang diinginkan di sini adalah al-qiyasus sahih yang mana itulah hujjah minal hujjah. yang mana itulah hujjah argumen daripada argumen-argumen yang ada na barakallahu fikum untuk agama Islam ini. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah al-qiyas as-sahih. Bukan qiyas yang batil, bukan qiyas yang fasid. Naam. Dan qiyas yang sahih barakallahu fikum pada asalnya Nah, ketika kita ingin mengkiaskan sebuah perkara itu beliau telah sebut, menyebutkan di sini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih empat rukun. Paham ya untuk kias. Paham ya? Adanya al-asl, kemudian adanya al-fara', kemudian adanya al ilah, kemudian adanya al-hukm. Paham ya? Adanya al-asl. Al-asl itu yang dikiasi. Kemudian al-fara' yang dikiaskan. al ilah sebabnya, barulah muncul hukumnya. Paham ya? Yang dikias yang dikiasi khamr yang dikiaskan nabir, endapan kurma atau endapan anggur atau endapan kismis melebihi tiga hari. Nah itu itu yang dikiaskan ke khamr. Kemudian ilahnya apa? Iskar, memabukkan. Hukumnya apa? Haram. Barulah kiasnya muncul. Teman-teman ya. Aywan barakallahu fikum. Sekarang kita masuki dalil-dalil mengenai bahwasanya kias itu adalah diperbolehkan. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Waqad dalla itu ya. Namun waqad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan al-kitab as-sunnah wa aqwal as-sahabah dan sungguh telah menunjukkan bahwasanya qiyas itu dianggap dalil yang syar'i adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga ucapan-ucapan sebagian para sahabat. Famin adillatul kitab dan termasuk dalil dari Al-Qur'an qaulu ta'ala Allahul ladzi anzal kitaba bil haqqi wal mizan Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan Al-Kitab dengan benar wal mizan dan juga mizan timbangan maksud timbangan sini apa nah barakallahu fikum sebagian ulama mengatakan as-sunnah paham ya nah untuk menimbang untuk mengkiaskan antara perbuatan-perbuatan tersebut benar atau tidak Nah, kita lihat sini, wal mizan matuzan bihil umur, ya kan? Mizan di sini adalah sesuatu yang dipakai untuk apa? Menimbang perkara-perkara dengannya wa yuqayis bihi baina dan untuk dikiaskan, disamakan dengannya, dengan mizan tersebut atau perkara-perkara tersebut disamakan dengannya. Oh, itu maksudnya ya? Awal ah, na'am. Yuqayis maknanya isawi, sih, disamakan karena kias secara bahasa kemarin sawah kan? Nah, barakallahu fikum disamakan nah, ditimbang itu istilahnya itu. Ditimbang nah barakallahu fikum perkara-perkara tersebut. Benar atau tidak? Cocok atau tidak? Sesuai atau enggak? Gitu. Nah. Wa qalu ta'ala juga firman Allah Subhanahu wa taala kama bada'na awal khalqin nu'idu. Ini juga kias. Sebagaimana kami mulai awal mula penciptaan nu'idu, kami pun akan kami pun akan mengulanginya lagi sebagaimana kami menciptakan awal kali permulaan nah menciptakan makhluk nu'iduh kami pun akan mengulanginya dikiaskan kan ya dikiaskan nah, ini juga masuk dalamnya dalil nukias aulawi ya, menciptakan perkara yang semula gak ada aja mampu apalagi teman sekedar mengulangi, lebih mampu lagi itu paham ya mengulangi per, menciptakan perkara yang tidak ada aja mudah bagi Allah Subhanahu wa taala apalagi apa cuma sekedar mengulangi aisar lebih mudah lagi namanya kias apa aulawi. Paham ya? Aulawi itu lebih aula. Eh, lebih pantasnya lagi itu istilahnya. Paham maksudnya ya? Ewana barakallahu fikum. Bagi Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang susah. Iya sayudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa madzalika 'ala Allah aziz. Jika Allah taala menghendaki menghilangkan kalian semuanya dan mendatangkan makhluk yang baru kayak tadi, Menghilangkan kita semuanya mampu Allah taala. Kemudian mendatangkan makhluk yang baru. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa madzalika 'ala Allah aziz. Yang demikian itu bagi Allah Taala bukan perkara yang susah. Eh? Nah, bukan perkara yang susah, ini perkara yang mudah. Nah, kemudian perhatikan sini. Berikutnya, wallahu alladhi arsalar riyaha fatuthiru sahaban fasukunnahu ila baladin mayyitin faahyayna bil arda, al ba'da mautiha kadzalika nusyur. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengutus angin. Kemudian dengan angin tadi menjadilah semacam awan gumpalan-gumpalan awan. Fasuknahu ila baladin kemudian maksudnya ah, sahabat ini maknanya awan tapi yang diinginkan adalah hujan. Paham ya? Nah, membawa angin hujan, membawa air hujan. Fasuknahu kemudian kami arahkan Nah, barakallahu fikum air hujan tersebut kepada negeri yang tandus. Ila baladin nayyit, negeri yang mati tandus. Fa ahyaina bil ard. Kemudian kami hidupkan bumi tersebut yang tandus menjadi apa? Subur ba'da mautiha setelah tandusnya setelah matinya bumi tersebut kadzalika nusyur demikian pula na barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia ya kan semula manusia mati dalam kuburan dibangkitkan kembali seperti itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala apa membafatkan manusia semuanya dimakan oleh tanah kecuali apa tulang ekor enam eh? minhu na barakallahu fikum fihi minhu khuliq wa fihi yurakkab kami ya kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Kullu bani Adam ya'kulu turab illa nam ajmad dhanab." semua bani Adam itu ketika meninggal mati dikubur itu dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Nam Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Darinya akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Nah, bagi Allah taala mudah. Nah, ini dikiaskan ini kan demikian pula lah Allah taala menghidupkan manusia. Paham ya? Yang semula mati jadi hidup, mampu gitu loh. Kalau Tanah yang tandus aja Allah Taala utus sebuah hujan kemudian menjadi hidup kembali subur. Naam. Fashabbahallahu ta'ala i'adatul khalqi fashabbahu naam fashabbahallah fashabbahallahu ta'ala i'adatul khalqi bi ibtida'ihi. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyerupakan ya, pengulangan makhluk itu dengan pengulangan makhluk tersebut dengan apa? dengan permulaan atau dengan dengan pemulaan nah, dengan dengan pemulaiannya. Ngulanginya itu serupa dengan pemulaiannya. Pada ayat yang pertama tadi, karena badakna awal khalqin nu'idu. Itu untuk ayat yang pertama ya. Nah, Allah Taala menyerupakan nah pengulangan penciptaan makhluk dengan permulaannya. Apa maksudnya? Hewanan. Karena di awal mula penciptaan makhluk diciptakan lahir itu berkhitan enggak? Enggak berkhitan. Nanti ketika di akhir nanti setelah dibangkitkan, dikumpulkan juga dalam keadaan tidak berkhitan. Ya. Kama bada'na awal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Naam. Kemudian wasabbaha ihya'al amwat bi ihya'il ardi wa hadha al qiyas. Dan di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan penghidupan eh, na'am barakallahu fikum mayit-mayit atau menghidupkan orang-orang yang mati atau makhluk-makhluk yang mati tadi Naam diserupakan dengan menghidupkan apa? Bumi yang tandus dan mati tadi. Wa hadza wal kias Inilah qiyas. Cara gambaran belum kias sekarang? kias seperti itu. Nah, ma'ruf insyaallah ya. Ayo. Wa min adillatihi as-sunnah dan termasuk dalil atau wa min adillati sunnah dalil yang berkaitan masalah kias adalah hujjah dari as-sunnah adalah pertama allahu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu liman sa'alathu an siyam an ummiha ba'da mautiha. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang atau seorang wanita yang dia bertanya kepada Rasulullah tentang berpuasa diniatkan untuk ibunya yang sudah meninggal setelah meninggalnya. Rasulullah mengatakan apa? Ara'aiti law kana 'ala ummiki daynun faqadaytih. Eh, bagaimana pendapatmu? Jika ibumu nam punya hutang ketika dia meninggal punya hutang, faqadaytih maka engkau apa? Maka engkau pun juga menunaikan membayarkan hutangnya tersebut. Akana yu'addi dzalika an. Akana yu'addi dzalika anha. Apakah hutang yang ditunaikan tadi akan na barakallahu fikum akan kembali akan sampai eh, akan sampai kepada ibu tersebut tertunaikan gitu maksudnya? Paham maksudnya ya? Qalat na'am. Perempuan itu mengatakan iya. Qala fasumi an ummik. Kalau seperti itu berarti puasalah kamu diniatkan oleh ibumu tadi. Boleh. Jadi amalan-amalan yang sampai tentang mayit sudah meninggal selama dia muslim mukmin itu apa? Di antaranya sedekah, amalan enam puasa ini, kemudian juga amalan haji itu sampai. Dalilnya banyak sekali. Untuk masalah sedekah, hadis Aisyah ummul mukminin riwayat Bukhari Muslim. Eh, an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Naam inna ummi uftulitat nafsuha. Sesungguhnya ibuku itu meninggal mendadak. Nah, kemudian orang tersebut mengatakan wa adunnu halau takallama tasaddaqat. Dan aku yakin kalau seandainya ibuku itu bisa bicara, dia akan sedekah gitu loh. Kalau bisa bicara. Kemudian orang tersebut mengatakan wa Rasulullah fahallaha ajrun. Nah, fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Wala na'am kata Rasulullah. Apakah dia dapat pahala jika aku bersedekah diniatkan untuk ibuku yang meninggal tadi? Kata Rasulullah, "Na'am." Iya. Ini yang pahala yang sampai. Adapun bacaan Al-Qur'an, bacaan Yasinan, Al-Fatihah itu enggak sampai. Enggak ada dalil itu bid'ah. Eh, oh iya, Dikirim Yasin 100 kali, 1000 kali setiap malam Jumat, kliwon dan misalnya itu enggak ada yang sampai, enggak ada dalilnya. Apa itu ya? Tapi amalan-amalan sedekah, haji, puasa misalnya atau Nah, barakallahu fikum nazar yang, yang belum tertunaikan Allah sampai. Dalilnya banyak sekali. Maksudnya ya. Nah, namun syahidnya di sini apa di sini? Nah, syahidnya. Eh, bagaimana pendapatmu? Nah, kalau seandainya ibumu punya hutang, kamu yang menunaikan enggak? Kemudian setelah kamu tunaikan, apakah penunaian tersebut dianggap dan juga nam sudah selesai gitu? Perempuan mengatakan, "Na'am." Iya. Ora pasuk ya anomik. Berarti kalau seperti itu kamu puasalah untuk ibumu sampai insyaallah. Apa maksudnya itu ya? Kias. Ya, Berikutnya. Nomor dua ini. Anna rojulan atan nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal. Bahwasannya ada seorang lelaki. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqal. Seraya berkata, Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Mulidali hulamun aswat. Istriku melahirkan anak yang berkulit hitam istrinya putih misalkan suaminya putih tapi kok anaknya hitam bagaimana ini jangan-jangan sesuatu tunggu dulu sabar dulu jangan sampai berburuk sangka kita lihat dulu nah mulia dari hulamun aswad ya Rasulullah kaget ini kan dalam riwayat lain ada, ada lafaz apa na'am waladat imraati hulaman aswada fa'angkartuh nah aku jadi eh, istriku melahirkan anak yang berkulit hitam kemudian aku tidak mengakuinya Lafaz yang tidak mengakuinya. Akhirnya apa? Rasulullah tanya, faqala hal laka min ibil? Rasulullah mengatakan, "Kamu punya enggak unta? Kamu punya unta enggak?" Qala na'am iya punya. Qala ma alwanuha? Apa unta itu warnanya? Qala humrun. Ya, warnanya merah. Qala hal fiha min awraq? Apakah ada warna unta tersebut yang abu-abu? Maksudnya warna keabu-abuan itu loh. Awraq itu maksudnya warnanya abu-abu. Tahu ya maksudnya ya? Jadi warnanya enggak murni merah itu loh, ada keabu-abuan itu loh. Nah, qala na'am. Kemudian orang tadi mengatakan, "Iya." Qala, "Fa ana dzalik." Dari mana munculnya itu? Warna abu-abu padahal untanya warna merah. Paham ya? Naam. Qala la'allahu naz'ahu irqun. Nah, orang itu mengatakan bisa jadi itu karena faktor keturunan, ngartikannya gitu ya. La'allahu naz'ahu irqun ngartikannya faktor keturunan. Nah, bisa jadi itu karena faktor keturunan. Qala fala'alla fala'alla ibnaka hadza nazarikun. Rasulullah jawabnya juga dikiaskan. Nah, maka bisa jadi anakmu ini warna hitam ini yang dalam artian yang berkulit hitam ini juga bisa jadi karena faktor keturunan. Mungkin ini seperti ini. Mungkin kan kadang kita keluarga kita misalkan nam putih semua ternyata ada adik kita yang agak hitam. Padahal keluarga ada yang hitam itu loh. Bisa jadi mungkin bah-bahnya gitu istilahnya itu faktor keturunan. Maksudnya ya. Jadi nang kaget ini, kisahnya kan kaget. Suaminya kaget, oh istriku kok melahirkan anak hitam itu loh, dari mana gitu loh. Akhirnya Rasulullah jawabnya pakai kias gitu. loh. jawabnya pakai kias, kamu punya unta enggak? Punya unta. Kemudian untanya tanya, untanya warnanya apa? Merah. Nah, kemudian ada enggak warna keabu-abuan situ? Kata orang itu ada. Nah, Kemudian Rasulullah mengatakan, dari mana warna tersebut? Orangnya itu mengatakan bisa jadi itu karena faktor keturunan. Rasulullah juga mengatakan bisa jadi anakmu ini yang berkulit hitam tadi itu juga karena faktor keturunan. Apa maksudnya ya? Kias enggak berarti? Kias. Dalil yang kuat ini. Ada yang mengingkari kias yang sahih itu juga ada juga sebagian ulama yang mengingkari kias yang sahih tapi yang rajih wallahu alam barakallahu fikum kias itu dipakai dalil. Selama kiasnya apa? Sahih, tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa hakadha jamil amsal al-waridah fil kitab as-sunnah dalilun 'ala al-qiyas lima fiha min i'tibar asy syaikh bin nadhirih. Wahakada dan demikianlah seluruh contoh-contoh permisalan-permisalan yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah dalil yang menunjukkan tentang kias eh, lima fiha karena di dalam kias tersebut atau dalam contoh-contoh tersebut nah berupa iktibar syai' menganggap sesuatu binadir dengan sesuatu yang dengan yang semisalnya binadirnya bimasilih amnya atau bimislih mengartikan itu jadi menganggap sesuatu itu dengan yang semisalnya itu loh paham ya ketika dia Nah barakallahu fikum menggunakan hartanya kepada jalan yang haram atau dapat dosa, apalagi kalau menggunakan apa? hartanya kepada jalan yang baik dapat pahala. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa min aqwalis sahabah termasuk juga dalil yang lain yaitu ucapan para sahabat di antaranya maja'an amirul minin Umar bin Khattab. Yaitu apa yang datang dari dari amirul minin pemimpinnya kaum minin yaitu Umar bin Khattab al-Faruq ya, Abu Hafsin fi kitabih ya, yaitu dalam surat beliau eh, ila Abi Musa al-Asy'ari yang tujukan kepada Abu Musa al-Asy'ari fil qadha berkaitan masalah hukum. Paham itu ya? nah kala Umar Khattab mengatakan summal fahma al-fahm. Summal fahma al-fahma. Kemudian pahamilah dan pahamilah. Fima adla alaik. Terhadap apa yang na barakallahu fikum yang telah aku curahkan untukmu. Maksudnya tulisan tersebut mimma warada 'alaika eh, berupa atau dari perkara yang telah datang kepadamu mimma laisa fil Qur'an wala sunnah. Paham ya? Yang perkara tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak pula dari as, dalam As-Sunnah. Ini kan berkaitan masalah hukum perkara gitu loh. Karena kita enggak sembarang hukum ya, karena nah barakallahu fikum al-hukm 'ala syai' far'un an tasawwurih. Ya kan? Nah al-hukm al-hukmu 'ala syai' nah barakallahu fikum far'un an tasawwurih. Jadi menghukum sesuatu itu karena cabang daripada gambaran tersebut. Orang bisa menghukumi karena ada gambarannya gitu loh. Misalnya dia tanya, apa hukumnya ini? Kalau dia nggak ada gambarannya kan nggak tahu. Oh ya, kemudian tanya bagaimana keadaan sebulan. Dia nggak pernah kenal, nggak pernah jumpa, nggak ketemu, kabarnya pun pernah dengar sama sekali. Dia nggak tahu. Tapi ketika dia menghukum sesuatu karena ada cabang daripada gambaran tadi itu. Amnya al-hukmu 'ala syait far'un an Menghukum sesuatu itu cabang daripada nah barakallahu fikum gambaran yang dia miliki. Paham Jadi kalau dia punya gambaran dia akan bisa menghukumi itu loh. Nah, hukumnya nabi itu bagaimana? Nabi itu apa sih? Nah, dia masih tanya berarti belum ada gambaran kan? Enggak bisa menghukumi tapi kalau dijelaskan, oh nabi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini barulah muncul hukum. Mau salah ya? Nah, karena hukum itu enggak sembarangan itu loh. Nah, ini dilihat sini dari perkara yang datang kepadamu yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak pula dalam As-Sunnah. Summa qayis al-umura 'indak perkara tersebut yang tidak ada dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah juga nggak ada, maka kiaskanlah perkara-perkara tersebut di sisimu. Wa'rifil amsal dan ketahuilah permisalan-permisalan, contoh-contoh. Tum'mit fi ma tara ila biha na'am ilallah wa asbahiha bil Kemudian sandarkanlah eh, pada perkara yang engkau memandang itu perkara yang paling yang apa perkara yang na barakallahu fikum yang Allah yang paling cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam wa asbaha bil hak dan perkara yang paling mencocoki atau menyerupai kebenaran. Paham ya? Ini berarti kias ini kan? Kias. Nah, barakallahu fikum. Qala Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, "Wa hadha kitabun jalilun talaqahu ulama bil qabul." Kitab ini maksudnya kitab ini adalah yang di Nah, barakallahu fikum. Naam, ini disebutkan dalam catatan kaki bawah itu ya. Ruwal Baihaqi kitab Adabul Qadhi. Nah, bab ma yaqdi qadhi. Nah, kitab ini maksudnya kitabnya Umar Khattab, semacam tulisan atau surat yang ditujukan diberikan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Paham ya? Nah, kitab ini kata Ibnu Qayyim rahimatullah alaih, Al-Imam Ibnu Qayyim eh, beliau nah barakallahu fikum Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar. Cuman beliau ma'ruf dengan Ibnu Qayyim. Ngerti ya? Nah, barakallahu fikum, ma'rufnya dengan Ibnu Qayyim dan beliau murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahimatullah alaihi. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, "Hadza kitabun jalil, ini kitab yang mulia. Talaqahu al-ulama bil qabul." Para ulama menyambutnya dengan penerimaan. Wa haka al-Muzani an al-fuqaha min asli sahabah ila yaumihi dan Al-Muzani mengkisahkan bahwasannya para ahli fikih di zaman para sahabat ila yaumihi sampai pada hari atau zaman Al-Muzani ini ajma'u ala anna nadhir al-haqqi haqqun. Mereka semua sepakat bahwasanya sesuatu yang serupa dan kebenaran maka itu benar. Paham ya? Karena apa? asy syai idza asbah syai' apa? Akhadha hukmah. Itu kan kaidah juga itu. Asy-syai'u ida ashbah syaa akhadha hukmah. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu maka dia mengambil hukumnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmah. Saya tulisnya. Asy-syai'u idza asbaha asy-syai'a akhadha hukmah. Sesuatu ketika menyerupai sesuatu yang lain maka dia mengambil hukumnya. Ayo, jadi kita fokus pada zahirnya gitu ya. Orang ini penampilannya kelihatannya mengatakan sunni salafi tapi ternyata menyerupai hizbiyin. Nah, eh, cara bicaranya, gaya bicaranya, kemudian juga nah pemikirannya, maka barulah dia kita hukumi hizbiyin. Zahirnya itu. Nah, walaupun dia mengatakan enggak, enggak Ismail hizbiyin kok. Tampakkan zahirnya kalau enggak. Paham ya? Tampakkan zahirnya. Seperti itu. Ya, itu kaidah juga itu ya. Asy-syai' idza asbaha asy-syai' Sesuatu ketika menyerupai sesuatu yang lain maka mengambil hukumnya. Apa maksudnya ya? Ayana barakallahu fikum. Kemudian sini wanadhirul wanam wanadhirul batil batil dan sesuatu yang menyerupai kebatilan batil juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wasta'malu al-maqayis fil fiqhi fi jami'il ahkam. Dan mereka eh, para fuqaha mereka menggunakan kias-kias dalam masalah ilmu fikih dan pada seluruh hukum-hukum yang ada. Paham itu maksudnya ya? Jadi kias itu adalah dalil yang sahih selama kiasnya kias sahih. Paham ya? Jadi Nah, barakallahu fikum al-hujaj, hujah-hujah atau masadiru ad-din arba'ah kan itu. Sumber sumber agama ini agama Islam ini ada empat. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', kemudian apa? Al-Qiyas As-Sahih. Ijma' sama qiyas itu pun tidak boleh apa? berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah. Apa itu maksudnya? Ewan ambar kalau fikum seperti itu. Naam itu masih mengenai kias panjang lebar ya barakallahu fikum yang jelas itu diantaranya. Kita ambil dikit lagi syurutul kias. Syarat-syarat kias. Lil kiasi syurutun minha. Untuk masalah kiasnya ada syaratnya. Minha diantaranya alla yusadima dalilan aqwa minhu. Perhatikan ini. Hendaknya tidak bertabrakan, tidak kontradiksi dengan dalil yang lebih kuat darinya. Yusadimna artinya bertabrakan. Ya semakna dengan kontradiksi. Hendaknya apa? hendaknya kias tersebut tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat darinya. maksudnya ya? enam. Eh, Falak Fala i'tibara kiasin qiyasin di menas awal ijma'. Itu maksudnya. Sekarang ijma' lebih kuat ya dalilnya? Lebih kuat. Al-Qur'an lebih kuat lagi, As-Sunnah lebih kuat juga. Daripada apa? Kias tadi. Paham ya? Syaratnya kias tersebut tidak boleh bertabrakan, tidak boleh kontradiksi dengan dalil yang lebih kuat darinya. Fala i'tibara maka enggak dianggap bikiyasin dengan sebuah kias yusadimun nassa yang bertabrakan dengan nas, berseberangan dengan nas, kontradiksi dengan nas, awil ijma, nas Al-Qur'an dan as ya. Nas itu maksudnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah nah barakallahu itu. Maka apa? Maka tidak ada di situ. Nah, tidak ada apa maksudnya? Tidak dianggap kiasnya itu. Falak tibaranya enggak dianggap maksudnya. Maksudnya masalahnya? Ewana'an barakallahu fikum au aqwalus sahabah. Nah, Eh, maka tidak dianggap kias yang bertabrakan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau bertabrakan dengan ijma' atau berseberangan dengan ucapan-ucapan para sahabat idakulna kuna apabila kita mengatakan Paulus sahabi hujjah karena ada khilaf jika kita mengatakan ucapan sahabat itu hujjah namun yang rojah bagaimana ya kuatan Syekh Muhammad Masalah al wasallam ketika mensyarah apa baikunnya ini ucapan sahabat itu hujjah manakala tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah masuk ke situ juga Eh, ucapan para sahabat itu bisa jadi hujah manakala tidak berseberangan atau bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apa maksudnya ya? Naam. Wa yustamal qiyas al-musadir dan dinamakan qiyas yang bertabrakan atau berseberangan tadi. Naam. Eh, lima dzikir dari eh, terhadap apa yang telah disebutkan fasidul i'tibar. Eh, rusak anggapannya. Paham ya? Jadi nama atau terjemahan bebasnya dianggap rusak itu, qiyas yang dianggap rusak. Paham ya? Fasul i'tibar. Jadi sudah dianggap rusak kiasnya itu. Karena berseberangan dengan dalil yang lebih kuat. Berseberangan dengan ijma, berseberangan dengan Al-Qur'an dan sunnah berseberangan dengan ucapan-ucapan para sahabat. Paham maksudnya ya? Ayana ambar kalau fikum seperti itu. Misal contohnya an yuqal dikatakan yasihu an eh, an tuzawija Al-mar'atu ar-rasyidah nassaha bi ghairi waliyin qiyasan ala sihhati bay'iha malaha bi ghairi waliyin. Perhatikan ini. Ini kias yang rusak contohnya. Contohnya adalah diperbolehkan atau sah seorang wanita menikahkan wanita yang pandai atau pinter rasyidah itu maksudnya wanita yang pandai atau pinter diperbolehkan menikahkan dirinya tanpa wali. Menikahkan sendirinya dengan sendirinya itu loh. Mengajukan mau nikah langsung gitu loh. Paham ya? Nah, ya yasihu dibenarkan atau benar seorang wanita yang memiliki kepandaian atau saya wanita yang masih gadis itu juga bisa makanya gitu menikahkan dirinya sendiri apa tanpa wali dikiaskan apa dikiaskan dengan dibenarkannya eh, jual belinya dengan apa yang dia miliki tanpa wali kalau jual beli lain kan jual beli perempuan jual beli dia jual kemudian ada yang beli itu boleh nggak itu boleh walaupun tanpa wali. Nah kiasnya situ rusak kan kiasnya, rusak. Kalau nikah lain lagi karena Rasulullah mengatakan apa? Fahada qiyasun fasid ini adalah kias yang rusak. Nah, barakallahu fikum fahada qiyasun fasid i'tibar. Ini adalah kias yang apa? Yang dianggap rusak limusadamatihi an annas karena bertabrakannya dia dengan nas. Paham ya? Yaitu apa? Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali. Yaitu Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pernikahan atau tidak diperbolehkan bagi wanita nah barakallahu fikum nikah tanpa wali kecuali dengan wali. Paham ya? La nikaha illa wali. Tidak ada pernikahan, tidak diperbolehkan pernikahan kecuali dengan wali. Berarti kalau dikiaskan dengan jual beli lain. Paham ya? Kan dia dikiaskan, boleh perempuan itu menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali. Kenapa? Buktinya jual beli aja boleh